الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Pada pelajaran yang terakhir telah kita bahas tentang bab an-nazar ila maudhi' sujud wal khusyu' dan di sana masih tersisa satu permasalahan yang belum kita sebutkan terkait dengan pembahasan khusyuk dalam hadis yang terakhir disebutkan la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan tidaklah sempurna solatnya seseorang ketika telah hadir makanan dan juga ketika dia menahan kedua al-akhbathan dan telah kita bahas permasalahan ini terkait dengan ahkam dan perinciannya kemudian permasalahan yang belum kita sebutkan yaitu tentang hukum solatnya seseorang yang dia dalam keadaan mengantuk. Bagaimana hukumnya salat seseorang yang dia dalam keadaan mengantuk? Hukum salat fi hali an-nu'as. Diriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika na'isa ahadukum fi salati yanam, hatta ya'lama ma yaqra." Apabila kalian mengantuk di dalam salat ataupun ketika hendak salat, maka tidurlah. Tidurlah terlebih dahulu sampai dia memahami dan mengetahui apa yang dia baca pada sholatnya. Ini hadis yang disebutkan dalam permasalahan ini. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menyebutkan wa hadha 'amun fi al fardhi wan nafl al laili wan nahar wa hadha madhhabul jumhur lakin la yakhruju fariidata an waqtiha Hadis ini mencakup pada seluruh salat baik salat fardu salat sunnah di malam hari ataupun di siang hari dan ini adalah pendapat dari mayoritas ahlul ilm dengan syarat ketika salat fardu itu tidak sampai pada keluar dari waktunya Jadi seseorang ketika dalam keadaan mengantuk maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dia tidur terlebih dahulu, menghilangkan rasa kantuknya. Dan juga disebutkan alasannya dalam hadis yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik muttafaqun alaih mengapa Rasulullah SAW merintahkan untuk tidur terlebih dahulu kata Rasulullah SAW إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نعس لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه Ketika seorang dia sedang mengantuk, bahkan ini ketika mengantuk dalam keadaan mengantuk yang berat. Nah, dia sholat, di pertengahan sholat, dia mengantuk. Kata Rasulullah SAW, karena seseorang yang mengantuk itu dia tidak mengetahui apakah dia sedang membaca istighfar, membaca doa yang isinya ampunan atau bahkan sebaliknya yang doa itu malah berisi celaan baginya. Ini alasan yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan perintah untuk menghilangkan rasa kantuk Sehingga dari hadis ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Syarah Sahih Muslim menyebutkan wa fihi al-hath ala iqbal ala salati khusyu' bi khusyu'in wa faraghi qalbin wa nashatin wa fihi amara an-na'is bin naum au nahwihi mimma yadhhab anhu an-nu'as dalam hadis ini terdapat hasungan anjuran untuk menghadap dan hadir di dalam salat dengan khusyuk dan juga dengan hati yang tenang dan juga dengan semangat di mana Nabi memerintahkan kepada orang yang mengantuk untuk tidur ataupun dia menghilangkannya dengan hal yang semisalnya sampai rasa kantuk tersebut hilang darinya. Nah, terlebih ketika dalam keadaan sholat sunnah, misalkan dalam sholat qiyamul lail, tarawih, atau misalnya, ya maka di sini seseorang untuk apa? Menghilangkan rasa kantuknya. Nah, setelah itu dia baru lanjutkan sholatnya. Taib, ini permasalahan yang tersisa dari pembahasan yang terakhir. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala rahimahullah taala Ad'iyatul istiftah Setelah selesai dari pembahasan niat takbiratul ihram mengangkat kedua tangan meletakkannya kemudian juga pembahasan khusyuk setelah itu adalah doa-doa istiftah setelah bertakbir Allahu Akbar maka selanjutnya itu adalah membaca doa-doa istiftah <clears throat> di sini al-musannif Syekh Al-Albani akan membawakan beberapa doa yang diriwayatkan di dalam pembahasan istiftah dan sebagiannya hadis yang sahih dan sebagiannya hadis yang baif bahkan sebagiannya mungkar dan yang semisalnya sehingga yang diamalkan adalah hadis-hadis yang sahih dan insya Allah dia akan datang penjelasannya qala rahimallahu taala thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu al-qira'ata bi ad'iyatin mutanawwi'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka bacaan solatnya dengan beberapa doa yang jumlahnya banyak dan berjenis berbeda-beda satu dengan antara doa dengan satu dengan yang lainnya yahmadullahu taala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni alaihi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Wa qad amara bidzalika al musiu salatuhu. Di mana di mana hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada orang yang atau seorang sahabat yang tidak baik salatnya. adalah Beliau bersabda, "La tatimmu salatan li ahadin minan nas hatta yukabbir wa yahmadullaha jalla wa az wa yuthni alaihi wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an." Hadis ini dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' di dalam Sunan Abu Dawud dan sanatnya dhaif. Padanya terdapat seorang perawi bernama Yahya bin Khalad wahwa majhul hal. Tidaklah sempurna solat seseorang sampai dia bertakbir, Allahu akbar. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, kemudian membaca wa surat-surat yang mudah baginya dari dalam Al-Qur'an maknanya sahih namun hadis ini sanatnya daif maknanya disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya dengan makna yang sahih Taib. Sampai di sini kita ambil permasalahan. Untuk yang berikutnya adalah uh, doa-doa yang diwaritkan atau diriwayatkan dalam istiftah. Permasalahan yang pertama, hukum doa istiftah. Apa itu hukumnya? Membaca doa istiftah. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat. Dan yang rajih, pendapat yang kuat, wal ilmu indallah, anal istiftah mustahabun, wala yajib. Membaca istiftah hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib faman arada al-ajra was thawab wal khair fayaqra du'a al-istiftah barang siapa yang menginginkan pahala dan keutamaan yang lebih dalam salatnya maka dia membaca doa istiftah dan ini pendapat dari mayoritas jumhur minas salafi wal khalaf dari yang terdahulu hingga saat ini seseorang ketika membacanya mendapatkan pahala dan ketika meninggalkannya maka ini tidaklah mengapa dan tidak berdosa tidak mempengaruhi keabsahan ataupun e, nilai dari sholatnya ini dari pendapat yang menyatakan sunnah dan di sana ada pendapat yang menyatakan wajib jadi ketika membacanya atau tidak membacanya maka dia terhitung berdosa Bahkan sebagian menyebutkan harus diulangi sholatnya. Dan ini wallahu taala alam adalah pendapat yang marjuh. Dan selayaknya untuk tidak ditinggalkan. Walaupun ini adalah hukumnya sunnah, tapi tidak ditinggalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku dari tata cara salatku. Dalilnya disebutkan dari pendapat jumhur adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih yang berlafatkan nanti akan datang hadisnya di mana Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak setelah membaca takbir. Jadi setelah membaca takbir Allahu Akbar, Rasulullah diam sejenak. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ara'aitu yarhamukallah. Ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qira'ah, madza taqul?" Qala aqulu Allahumma ba'id baini sampai di akhir hadis. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku melihat engkau diam sejenak antara bacaan takbir dan membaca al-qiraah, apa yang kau baca? Kata Rasulullah SAW, aku membaca doa Allahumma ba'id baini sampai di akhir hadis. Pendapat jumhur menyebutkan wahada min fi'lin Nabi sallallahu Ini adalah perbuatan dari Nabi SAW Dan perbuatan itu hukum asalnya adalah sunnah sekedar perbuatan tanpa adanya perintah hukumnya adalah sunnah. Di mana di sini disebutkan kata beliau aku lu, aku membaca, aku mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di sini Rasulullah tidak menyebutkan kul, katakanlah doa ini. Ini yang disebutkan dari pendapat al-jumhur min ahl ilm. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan al-istiftah minan min sunanis salah wa hadha qawlu aktsari ahli al-ilm wa lam ya'mur an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Hurairah bil istiftah Doa istiftah adalah sunnah-sunnah dari dalam salat dan ini pendapat dari mayoritas ahlu ilm dan Nabi tidak memerintahkan Abu Hurairah untuk membaca doa istiftah ini secara wajib. Ini permasalahan hukum baca doa istiftah. Permasalahan yang kedua, hal yujhar bihi au yusirru bih. Apakah doa istiftah ini dibaca dengan jahar bersuara ataukah yusir ataukah dilirihkan dipelankan bacaannya pendapat yang sahih bahwasanya istiftah yukra bis sirriyah wa hadha mujma'un alaih. Istiftah itu dibaca dengan sir atau dengan lirih. Dan ini telah disepakati oleh sebagian ahli ilmu. Mereka menyebutkan telah disepakati perkara ini bahwasanya istiftah itu adalah dibaca dengan lirih. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni wa ajma'u annahu la yujhar bi bidu'a'il istiftah li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yujhar bihi wa khairul hadiy hadiy nabiy sallallahu alaihi wasallam dan para ulama mereka telah berijma menyepakati bahwasanya tidak boleh dijahar atau disuarakan membaca doa istiftah karena Nabi sama sekali tidak pernah menjaharnya dan ini adalah sebaik-baik petunjuk yang telah disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya ketika seseorang menjahar doa istiftah? Setelah dia baca takbir, dia menjaharkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya terus sampai di akhir doa. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa In jahara bihi ba'dul a'immatin nas du'a al-istiftah fa insyaallah la ba'sa bihi lakinna al-mudawamata fihi daiman wa abada fa hadhihi bid'atun fal mudawatu fal mudawamatu bil jahri du'a al-istiftah bid'atun Nah kata beliau rahimallahu taala bahwasanya sebagian a'immah Wallahu taala alamin di mana terjadi? Mereka menjaharkan doa istiftah. Dan beliau mengambil kesimpulan ini tidak mengapa. Nah, tapi ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada tuntunannya sama sekali dari dalam hadis. Dan ini kesimpulannya adalah bahwasanya ketika seseorang menjaharkan doa istiftah dan ini terjadi beberapa kali atau bahkan sering, maka ini adalah perkara bid'ah. Perkara dari perkara yang dibid'ahkan. Nah, perkara yang bid'ah adalah perkara yang tertolak. Tidak ya, teranggap nilainya bahkan seorang bisa terjatuh dalam dosa. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hukum doa istiftah adalah sunnah dan membacanya itu dengan sirriyah atau dengan lirih pelan yang dia dengar dengan diri sendirinya. Ya, artinya orang yang sebelahnya tidak mendengar. Hanya diri sendiri yang dia mendengarkan bacaan tersebut. Qala rahimallahu taala Taib ini doanya banyak sekali. Ya, kita baca sampai selesai insyaallah. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca doa istiftah di dalam sholat dengan doa yang ini dan terkadang dalam sholat yang lainnya membaca doa yang lainnya. Fakana yaqul yang pertama Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abiyadu minad danas Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal baradi wa kana yakuluhu fil fardi Nah ini doa yang masyhur doa yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah hadis yang paling sahih, yang paling terbaik bacaannya atau e, derajat kesahihannya di dalam doa-doa istiftah. Ya, Allahumma ba'id baini sampai akhir doa. Nah, hadis Abu Hurairah riwayat muttafaqun alaih. Doa yang kedua Qala rahimahullah ta'ala Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi hanifa Muslima wa ma'ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarikalah Wa bidhalika umirtu Wa ana awalul muslimin Allahumma antal malik La ilaha illa anta Subhanaka wa bihamdik أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان يقوله في الفرض والنفل Ini hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang paling sahih yang kedua. Setelah hadis Abu Hurairah. Hadis sahih. Dan inilah hadis bacaan doa istiftah yang terpanjang. Bacaan yang terpanjang adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Dan di sini sebagai tambahan faedah bahwasanya seseorang imam ketika dia mengimami jamaah maka yang dibaca olehnya adalah doa istiftah yang tidak panjang. Nah, hadis Abu Hurairah atau hadis yang lainnya akan datang ini. kalau misal hadis Ali, maka dia baca pada solat solat ketika dia sendiri, munfarid. Ini sebagai nasihat dari para ulama. Taib. Doa yang ketiga jadi yang pertama tadi dibaca di oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat fardu. Yang kedua ini beliau baca dalam salat fardu dan salat sunnah. Doa yang ketiga, mithluhu duna qawlihi anta rabbi wa ana abduk ila akhir hadis. Jadi enam wa yazidu ya sebelumnya itu Allahumma antal malik La ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Jadi mulainya dari anta rabbi wa ana abduk. Kemudian di akhir ditutup dengan Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Taib ini yang dimaksud oleh uh, Al-Musannif dalam kitab ini. Taib hadis ini Taib ini masih bersambung pada hadis yang berikutnya. Wa mithluhu aidan ila qawlihi doa yang keempat ini masih sama berarti menjadi doa yang ketiga. Naam. Wa ana awwal muslimin. Wa yazidu Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal. La yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal. La yaqi sayyi'aha illa anta. Naam. Hadis ini dari sahabat Muhammad Ibni Maslamah Al-Ansari. Seorang sahabat yang mulia dan beliau adalah sahabat yang menjadi penjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah keluar dari rumahnya masuk ke masjid itu ada penjaganya. Nah, ada yang selalu menjaga beliau. Nah, di antaranya adalah sahabat Muhammad ibni Maslamah Al-Ansari. Ketika beliau sholat, Rasulullah bersama para sahabatnya, beliau menjaga. Nah, di pintu masjid. Ketika beliau safar, beliau pun didampingi oleh sahabat ini, Muhammad ibni Maslamah al-Sari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayatnya dari Al-Imam An-Nasa'i dan sanatnya mu'al cacat dan juga ba'if, lemah nah Hadis yang pertama sahih, yang kedua sahih, yang ketiga ini dhaif. Doa yang berikutnya yang keempat. Qala rahimallahu taala Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan seluruh sanatnya dhaifah. Seluruh sanatnya itu lemah. La yasih minha bisyai'in. Tidak ada sama sekali dari sanatnya yang sahih. Bahkan sebagiannya itu mungkar. Ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang selainnya. Ini termasuk bacaan yang paling pendek. Namun hadisnya dhaif. Ya, ini hadisnya dhaif. Yang keempat. Tapi yang kelima. Nah, yang kelima ini atau yang setelahnya ini masuk di doa yang keempat. Inna habbal kalami ilallah ay yaqul al abdu subhanakallahumma sampai di akhir hadis. Nah. Ini adalah riwayat hadis dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah hadis mauquf. Ya. Sungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk sampai di akhir hadis. Nah, ini adalah ucapan dari Abdullah Ibnu Mas'ud mauqufan di dalam Sunan An-Nasa'i. Taib. Kita masuk doa yang kelima. Qala rahimallahu taala mithluhu wa yazidu fi salatil lail. Jadi dibaca doa yang di atas tapi ditambahkan pada salat malam. Nah, dari sini juga faedah bahwa bacaan yang dibaca pada salat malam terkhusus di pembahasan doa istiftah ini itu pun juga disunahkan untuk dibaca pada salat di siang hari salat sunnah ataupun salat fardu. Begitupun sebaliknya. Tidak ada pengkhususan ya doa tertentu dibaca di malam hari ataupun di siang hari. Tidak ada. Nah, hanya di sini disebutkan pensifatan bahwasanya Nabi membaca ini ketika di malam hari, Nabi membaca ini ketika di salat fardu ataupun yang semisalnya. Doa yang ketiga atau yang kelima, enam ditambah dengan lafadz la ilaha illallah salasan dibaca tiga kali ya setelah baca doa di atas tadi tapi hadisnya dhaif ya. Membacalah la ilaha tiga kali kemudian Allahu akbar kabira sebanyak tiga kali. Nah. Selanjutnya dan ini juga riwayatnya dhaif. Tambahan ini juga riwayatnya dhaif. Catatan kaki yang keempat. Ini hadis dari mursalnya Al Hasan Al Basri. Ya, ini termasuk dari mursal dari kalamnya Al Hasan Al Basri. Dan mursalnya Al Hasan Al Basri adalah hadis yang paling lemah dalam pembahasan mursal. Yang paling lemah yang disebutkan oleh para ulama hadis adalah dari Al Hasan Al Basri. Baik. Jadi kesimpulannya adalah ini lafadznya juga baif. Selanjutnya Nah, ini yang ke enam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Istaftah bihi rajulun minas sahabah faqala sallallahu alaihi wasallam ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Hadis ini dari sahabat Abdullah ibni Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Ini bacaan yang keenam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi Kafirah, wa subhanallahi bukrata wa asila. Doa ini dibaca oleh seorang sahabat dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ajib tuh, sungguhnya aku merasa takjub ketika dibacakan doa tersebut langit-langit atau pintu-pintu yang ada di langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waalaikumsalam doa yang selanjutnya ini masih yang keenam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. enam Atau yang ketujuh. enam Doa yang ketujuh, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. istaftah bihi rajulun akhar faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malikan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Hadis dari sahabat Anas bin Malik muttafaqun alaih. Ini doa yang ketujuh dari doa istiftah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Berarti ini adalah doa yang terpendek ya. Nah, yang sahih adalah doa ini yang terpendek. Seorang sahabat membacanya, kemudian terdengar oleh Nabi dan Nabi bersabda, sungguhnya aku melihat 12 malaikat turun mereka itu berputar-putar di atasnya yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha mereka saling berebut siapa yang duluan untuk mengangkatnya atau mengangkat bacaan doa tersebut ke atas <clears throat> Baik. Doa yang selanjutnya yang ke-8. enam Tadi yang sahih berapa tadi? Sudah empat ya. Yang sahih sudah empat doa. Ini yang bisa diamalkan. Qala rahimallahu taala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa hamdu antal haq wa wa'dukal haq au ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lant wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa illa bika hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih. Hadis sahih. Nah, ini hadis yang kedua yang terpanjang setelah hadis Ali ibn Abi Thalib dan hadisnya sahih. Ini sudah lima doa yang sahih dalam doa istiftah. Wa qala rahimallahu taala wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail kal anwa al atiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa istiftah di dalam salat malamnya beberapa jenis doa berikut. Ya, tadi telah kita sebutkan dan ini adalah kaidahnya bahwa segala hal yang sahih dalam salat sunnah itu pun juga berlaku pada salat fardu. Segala hal yang sahih di dalam salat malam atau salat-salat di malam hari itu juga berlaku pada salat-salat di siang hari. Ini kaidahnya. Taib. Doa yang pertama قال رحمه الله تعالى اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Hadis ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Muslim. Dan dalam sanatnya terdapat seorang perawi bernama Ikrimah Ibni Ammar. Dia meriwayatkan dari Yahya Ibni Abi Kathir. Dan sanatnya muttarib. Sanatnya goncang. Hadis ini di dalam Sahih Muslim namun sanatnya goncang. Sehingga hukumnya daif. Ini salah satu di antara beberapa belas hadis yang dhaif di dalam sahih Muslim. 6. Kalau tidak salah 14 atau 19 hadis-hadis yang dhaif dalam sahih Muslim. Ini salah satu di antaranya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. <clears throat> Yang kedua, qala rahimallahu taala كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا <clears throat> حديث ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Musnad Imam Ahmad dan sanatnya dhaif. Nah, di sini disebutkan Nabi membaca istiftah dengan bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, beristighfar 10 kali, kemudian juga membaca doa lafat yang di bawahnya itu 10 kali 10 kali. Ini hadisnya dhaif. Nah. Yang ketiga, yang terakhir, qala rahimallahu taala, Allahu akbar salasan. zul malukat, nah, zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Hadis ini dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman di dalam Sunan Abu Dawud dan sanatnya dhaif. Nah. Baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang sahih ada berapa doa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima doa yang sahih di dalam bacaan istiftah. Wallahu taala alam bisawab. Tapi mana yang utama atau yang paling utama dalam kelima bacaan ini? Ini kan yang kita hukumi hadis yang sahih. Selebihnya hadisnya doaif sehingga tidak bisa kita pakai atau kita baca dan kita lebih mengutamakan yang sahih. Nah, dari yang kelima hadis ini di sana juga masih ada doa-doa yang semisalnya atau yang lainnya yang tidak disebutkan oleh musannif dalam kitab-kitab sahih al-adhkar atau yang semisalnya. Tapi juga nanti akhirnya kembali ke beberapa doa ini. Kurang lebihnya sama. Nah, mana yang paling utama untuk dibaca dalam salat? Di sini terdapat khilaf di antara ahlu ilm. Yang paling utama dibaca dalam salat baik sholat fardu, sholat sunnah, ya. Ada lima pendapat dalam permasalahan ini. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa disebutkan yang paling sahih adalah riwayat Abu Hurairah. Nah, ini yang paling sahih riwayat Abu Hurairah. Dan yang paling utama adalah membaca dengan mengumpulkan seluruhnya sesuai kemampuan dan dibaca ya artinya seluruhnya dibaca tetapi membacanya itu dengan berbeda sholat jadi satu sholat membaca doa istiftah ini sholat yang lainnya dengan doa istiftah yang lainnya ini pendapat yang sahih yang rajih wallahu taala alam ini pendapat dari Ibnu Mundir kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Rajab Syaukani Naam dan juga pendapat dari Ibnu Utsaimin Syekh Ibn Bas dan yang selainnya. Mereka menyebutkan bahwa yang paling utama adalah tetap membaca seluruhnya karena seluruhnya adalah sahih, ada yang sahih. Nah, ini tetap dibaca dan berbeda-beda salat. Tidak boleh dikumpulkan dalam satu kali salat. Wallahu taala alam. Di sini masih ada dua eh, faedah dari Al-Imam Syaukani dan Syekhul Islam Taimiyah.